الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال أما بعد Hadratal Muhtaramin Para alim, para masayih Para guru Ingkang estu kaula takzimi Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan MKP Majelis Kebun Pisang Rahimahullah pabungannya mantuk di mawon Masih karena di sana ada janda yang kurang luasa melihat saya. Alhamdulillahirrabbilalamin Ini kok Pak Polisi kalau tentara bingung lewat ini ini kok Kalau Tentara ada polisi ini mawon malah kalau nyamuk itu cek cek sing ini sampeyan sing ini ora bener sing sebelah kanan ini sing sebelah kanan cek cek Alhamdulillahirrabbilalamin Estu Dalu menika kula ngenteni kipas angin Mereka kula rumangsa sumuk kok dipasang ini dereng teko wis ya, dengan ini tua tambah sumuk mungkin Alhamdulillahirrabbilalamin Bapak Ibu atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita berjumpa dengan penuh keindahan. Tidak ada yang melebihi keindahan seorang muslim daripada berjumpa dengan saudaranya muslim yang lainnya. Karena perjumpaan kita malam hari ini ketika muslim ketemu dengan muslim di sebuah acara yang baik tidaklah terkecuali Allah akan mendatangkan rahmatnya untuk kita semuanya maka saya meyakini atas acara yang terselenggara malam hari ini insya Allah membawa keberkahan bagi masyarakat Madusari amin Allahumma amin madu niku manis sari niku inti manis tapi sayang pengajiannya kurang manis mencur lagi pas angin eh, ini mau ngaji gitu ya, kau malah beli. Oh, ini dari Rondo, kau ini. Kata pamer kau ini. Karena gue ngomong, lah sing bengok orang banter mulai orang ngajeng, ngambil ngajeng orang Ampun nih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah sesuatu yang kelihatannya indah di mata manusia belum tentu indah di mata Allah. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu buruk menurut Allah. Sebaiknya apa yang menjadi pandangan kita sebagai manusia kudune manut kali pandangan pun Allah apa yang menurut Allah baik awak dhewe kudu manut kali Allah dan demikian juga ketika Allah mengatakan jelek maka demikian pula kita bersikap jelek menurut kita jelek menurut saya iya ulang kau kok rupane orang masalah NU masuk belangkon kalau dasi gede sih Baik, berarti ya. Iya. Bocah sing gawe kipasange rupane kaya basir ya. Kadawon bro, kadawon pola kerja. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka Al-Qur'an mengatakan wa asa an takrahu Allah wa khairul lakum wa asa an tuhibbu Allah wa lakum dan niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu tapi juga sebaliknya satu saat kamu membenci mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu maka seharusnya pandangan kita ini manut dengan pandangan Allah. Jangan kemudian kita mengikuti nafsu kita, mengikuti keinginan-keinginan kita. Karena yang terbaik itu adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Seringkali manusia itu ngambek karena keinginannya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh bahwa kemudian keputusan Allah itu pasti terbaik Ketika saya pulang dari Belanda, saya harus turun di Jakarta. Dari Jakarta rencana awal langsung terbang ke Jogja, menjemput kipas anginnya. Ini yura cedak-cedak, aku masuk angin. Mingguri, mingguri garis kuning. Belum ya, oh, kalungan, sapi, serap dibelah. Gitu ya. Rencana awal saya landing di Jogja di Jakarta, terbang ke Jogja, malam harinya saya ada jadwal ngaji di Purworejo. Satu jam di atas udara di Jakarta, pilot memberikan pengumuman. Bapak Ibu penumpang, mohon maaf, kita tidak bisa mendarat di Jakarta. Kenapa? Karena Bandara Soekarno-Hatta ada badai cuacanya buruk anginnya kencang maka diputuskan harus mendarat di Surabaya akhirnya apa yang terjadi waktu itu saya tidak bisa turun di Jakarta harus turun di Surabaya saya mikir waduh berarti aku raiso mangkat ngaji di Purworejo akhirnya saya turun di Surabaya maka diputuskan malam itu saya nginep di Surabaya baru masuk hotel asisten saya WA bah nyuwun sewu apa jenengan boten usah yuk Yogyo sekalian lama paling karena besok siang jadwal apa di Kediri dan di Jombang artinya apa itulah sayangnya Allah sama saya kalau seandainya saya turun di Jakarta kemudian ke Jogja ngaji di Bogor balik ke Jombang Betapa kemudian badan saya ini akan terasa remuk, kecapean dan kelelahan. Tapi ternyata Allah punya rencana. Disitulah kemudian saya menyimpulkan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Jajar ini kalau isi ATM ya, kopiahmu tetap elek. Ya. Maka jangan sampai kemudian Bapak Ibu, ketika kita berencana, kemudian Allah tidak mengabulkannya serta merta kemudian kita mengatakan Allah itu tidak adil kepada kita menawi wonten kita bin pelajaran ulang biarkan sanawiyah itu dicontohkan ada seorang pengembara kambing duduk di bawah pohon beringin di bawahnya banyak tumbuh pohon semangka begitu matanya mendongak ke atas dia mengatakan, ternyata Allah itu tidak adil. Buktinya apa? Pengajian yang mau berlangsung lama, cangkir yang begitu kecilnya. Kalau mau sapi. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, wong Jawa ora dimanggrape ngono lho Jadi nek ya? Ayo Jadi ya Nonton Ayo jadi Bapak Ibu Rahimahullah Begitu dia mendongak ke atas Dia mengatakan apa? Mohon maaf Niki ngajine pulau selingi bahasa Indonesia untuk kata Karena orang-orang yang di luar pulau yang tidak bahasa Jawa itu protes Gus, kok YouTube-nya di mana-mana banyak bahasa Jawa nggak ada bahasa Indonesianya. Kami yang di Papua, kami yang di Kalimantan, kami yang di Sulawesi kan tidak paham bahasa Jawa makanya nyuwun sewu karena begitu banyak teman-teman youtuber di sini ini lah rumah-rumah youtuber ini ah ini aja ya. jadi bahasanya kalau sini bahasa Indonesia walaupun banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya maka kayak little body itu bahasa Indonesia-nya orang little body si little little body bahasa Jawa diampuh. ya makanya orang Jawa itu namanya banyak singkatan-singkatan namanya siapa bu? Sumi susah minum. Jadi Mahmud itu sopo sukarlan apa bu? asu mereka main makanya mau izin bapak ibu bahasanya saya campur bahasa Indonesia supaya orang-orang yang tidak bisa bahasa Indonesia karena ini Ustaz Bayakin ini ngelag di Hong Hongkong, orang Taiwan, orang Malaysia, dari Papua dan lain sebagainya maka ketika dia melihat ke atas dia mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa dia mengatakan Allah tidak adil? Ini pohon beringin yang besar pohonnya tetapi kecil buahnya. Sementara ketika dia melihat ke bawah ada pohon semangka, kecil pohonnya tapi gede buahnya. Maka dia mengatakan Allah tidak adil. Seharusnya pohon beringin, pohonnya besar, buahnya besar. Pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya kecil. Begitu mikir, Allah mboten adil. Jatuhlah satu bit satu buah pohon beringin kena kepalanya. Langsung dia mengatakan apa? Ternyata Allah itu maha adil. Kalau seandainya buah pohon beringin sebesar buah semangka ketika jatuh ke kepalanya jatuh mengenai kepalanya maka akan hancur kepalanya maka Bapak Ibu Rahimahullah jangan pernah meragukan keadilan Allah kadang-kadang jenengan sekali ibadah mengatakan apa Allah radil aku sing bendino sholat uripku orang makmur rezekiku pas-pasan cenderung kurang sementara tetanggaku yang tidak pernah sholat rezekinya berlebihan rezeki itu tidak dilihat dari ibadahnya kalau rezeki dilihat dari ibadahnya nyuwun sewu kudune wong Indonesia niku luwih sugih daripada wong Amerika wong Indonesia niku ibadah luwih apik daripada Amerika Allah punya cara Allah menyimpan rahasia maka bagi orang-orang yang tidak berpunya Sementara setiap hari dia beribadah dan berdoa Yakinlah Walaupun doanya belum dikabulkan di dunia Insya Allah akan dipanen besok di akhirat Amin Allahumma Amin Jadi saya ini satu hari Karena bisa jadi besok kamu kaya di akhirat Amin Allahumma Amin Jadi mulai kurang setengah lah Kalau aku mendingan ngaji kok di kiri kan kata sama teman itu tapi aku kan mendino ngurusi wong mati kok uripe mangan ngenteni wong mati niku bahasa yang salah Gak ada urusannya orang mendapatkan rizki itu dengan ibadah. Kalau memang orang dapat rizki, makhluknya Allah dapat rizki harus melalui beribadah. antong atau ibadah ya lemu. antong berdiam diri di daun pisang, orang tahu sholat, poso yura ya tahu poso haji yura ya tahu zakat yura ya tahu begitu dibuka untung kui mesti lemu Orang ana untung kok kuru apa mana untung kok setruk ini kurang ana yang kemudian perlu kita pahami apa seharusnya apa sekecil apapun berapapun itu rizki dari Allah itu pasti ada apa meneh jenengan ki wong sehat wong lara kuwi lho rezekine dijamin karo Gusti Allah kula wingi bar nek wong setruk teng rumah sakit kula mlebu teng kamare kebak buah kalih kebak roti lara percaya Mahmudi setruk awakmu ngerti setruk itu penyakit nopo setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang senyum seimbang itu ke kiri 2 senti ke kanan 2 senti. wong setruk itu guyune hanya ke kiri nggak ada yang ke kanan Mahmudi tolong dicontohkan maka Bapak Ibu Rahimahumullah jangan mengukur dengan akal tapi ukurlah dengan hati maka saya sampaikan kepada saudara saya Deddy Corbuzier, orang belajar agama itu akal yang ikut hati, bukan hati yang ikut akal. Maka sering saya mengatakan, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Rata-rata jawaban anak muda hari ini adalah dari mata turun ke hati. Saya jawab, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah kenapa? karena matamu tidak pernah melihat Allah kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka Mahmudi tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah kenapa? karena Mahmudi matanya ratau tahu Rasulullah kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah punya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat tetapi cinta itu dari hati naik ke mata maka kenapa ada orang buta jatuh cinta senang jatuh mata nereson dulu tetap mau bisa jatuh cinta cinta dari hati naik ke mata kalau hati yang seneng buh kaya ngopo tetap seneng tapi lak mata sing seneng kulo mesti atine melu seneng Ono buta itu uwayu ning lampu merah ngadu masker diwayak begitu dibuka belum rongos <laughs> langsung hilang rasa cintanya maka Bapak Ibu Rahimahumullah jadikanlah ukuran Allah sebagai ukuran untuk kehidupan kita bukan ukuran pribadi kita maka saya kasih contoh saya punya jamaah di Surabaya usianya 35 tahun belum menikah jomblo nawa itu Kenapa jomblo nawa itu niatnya menikah, tapi tidak ada seorang pun yang mau dinikahinya. Kenapa? Karena modalnya orang gue, modalnya orang lebu. Jadi di dalam rupanya yang mahal dia ngono. Modalnya rama, modalnya orang melebu. Wong rabi itu kudu ono modal, kudu ono model. Akhirnya bawa ini pun nesu terus. Lain yang rabi. Eman-eman gue nusunat. Orang bedane kolkan punggung muyuh tok. Akhirnya kok nangis gembengi lah. Jadi pun pengen rapi, nggak ada perempuan yang mau dinikahi. Sampai akhirnya satu saat telepon kulo, bah, kulo itu isin. Umur kulo wis lima tahun. Kulo pengen dan rumah omah. Tapi kok buat nanti mau wedok sih bilang kulo rapi. mau yo ya kulo kali. ini orang ini mengaku misalkan belum dewa, kan ra mungkin. Akhirnya kulo telepon, moro ning Yogya tak wenehi carane piye pendangi sorabi asli mara teng Yogya pripun mbah carane gampang sandarkan hatimu kepada Allah manuto karo dawuhe Gusti Allah jangan membuat ukuran-ukuran yang mengikuti akalmu tapi manutlah dengan ukuran-ukuran Allah sandarkan hatimu dengan ketentuan Allah karena Ibnu Athaillah mengatakan mata waqafa matlabun anta tolibu binobika, wala tayasara matlabun anta tolibu binafsika tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah per, uh, permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu akhirnya kalau dari cara pun bah benbengi mangkat orang masjid minimal 7 malam ngapa bagi masjid ya tahajud masa ngelone kentongan akhirnya mangkat tunggunya pripun pokoknya tandal jelemu karo Gusti Allah Piye caranya kowe rabi bila perlu maksa titik Sing jomblo ngono. akhirnya dia berangkat ke masjid dimulai dari malam Sabtu berakhir malam Jumat mengunjungi makan ke masjid sampai masjid sholat 8 rakaat witir tahajud hajat tahajud hajat witir tutup witir tiga kali sebelas rakaat benbar hajat dari dungo ya Allah kulo pengen rapi karena sunnah rasulmu dan pengen membahagiakan orang tuaku amin saya menang yang kecil ya Allah bila dia jodohku tolong jadikan dia istriku namun bila dia bukan jodohku mau dicek lagi ya Allah jadi burungone kaya Prabowo ana peninjauan kembali. Saya sok mangkat meneh ning masjid. Dungane tambah ekstrim. Ya Allah, kula naksir anake tangga kula. Yen anake mboten purut, mbokne yo ya ora apa-apa. Wong mbokne rondo. sok mangkat meneh. Ya Allah, kula pengen duwe bojo sok kados SDSB. Apa kuwi SDSB? Semok depan, semok belakang. Ya kula dalok bojo ingkang isu sumanter ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemetar sesuk mangkat meneh menawi boten wonten isu sumanter cukup ingkang SDN kaya Allah apa kuwi setengah tua ning kewer-kewer yo ora apa ya Saya mangkat meneh ya Allah kula dalok bojo ingkang SDN setengah tuwa meh modar yo ya ora apa-apa ya Wah, dungone maksane kok apa aku bedanya kalau ngerti ibarat mobil aku ini susu ini vital sungguh-sungguh lagi vitalitas yang tiada para Mahmudi GL Pro genjot langsung protok akhirnya nyuwun saya tepat malam ketujuh belum ada tanda-tanda dia mendapatkan jodoh dari Allah buang mulai matane ngantuk-ngantuk wong bengi baru mabar tahajud. Jadi nyuwun sewu, sing dimaksud min asari sujud, wong sing seneng tahajud itu nyuwun sewu karena wajahnya kecapean, matanya sahdu karena malam balun karena balun malam. Orang kok min asale sujud batu iki ireng bekas sujud mboten. lawa bekas sujud raine ireng berarti wong mene sing paling rajin sujud Mahmudi orang mau batu sak rai ireng kabeh. Itu meneliti. Maka wong kula niku baru ireng ora mergo sujud, dikeplaki nih. Akhirnya mulai melaku gelir-gelir niku. Nah ini ngandalan. Masya Allah, sikile dicokot ulo. Delala sing nyokot ulo wedok. Padahal lo dongane jalur bojo wedok miso. misuh pucane iki pucane kula Surabaya. Diancuk aku ki njaluk bojo wedok malah diwenehi pula wedok Cokot kula pingsan Gowo ning rumah sakit begitu masuk rumah sakit disinilah awal cerita itu dimulai mlebu rumah sakit ketemu perawat wedok ayu berhari-hari di rumah sakit sing lanang pasien seneng kalau perawat perawat seneng karo pasien waiting no jalaran soko salah waiting no jalaran soko dicokot umur akhirnya apa jatuh cinta di antara keduanya Bis. sing lanang arep ngomong karo sing wedok ora wani mergo romansane modale ra duwe modele ra mlebu sing wedok arep ngomong karo sing lanang yo ya ora wani mosok wong wedok kok ngomong dhisik padahal lak jenengan delok HP-ne asisten kula niku kathah wong wedok sing nemplung dhisik omongkan dong sama Gus aku siap untuk menjadi yang kedua iya aku takon di foto ini amor orang tua akhirnya apa mikir deh piye caranya aku bisa ngerabi baik ini sampai akhirnya nyuwun sewu sehari terakhir di rumah sakit wis galau kae piye carane ndelalah ana lagune iki dalaila oh manuti nek lagune iki dalaila ora ngerti ya mati lagu saiki yang mau sok duwe waton NDA kelingan mantan kincil kolon, ditinggal rabi niki lagune wong tuwa begitu aja medal sama rumah sakit ana lagu Rasa cinta pasti pada makhluk Wah, sing mangat sangkone sing kuwata lho. Nah, sing ngono ora ngerti lah kalau ini kira, tapi lagu-lagu sing ngono kuwi. Ngerti ngono apa ora? Nek pamer bojo. Mahmudi saya ini dahulu lagu apa? Eh? apa Injil kepala misalnya ditinggal Nabi kita ya, bisa nah bisa mungkin apa itu mbak mbak Erondori bisa Atiku rasa neloro nyawang konco Atau karo agama Hola. kamu murah dianggap ya dianggap ya mas mampu juga dianggap ya Wah semua, lo dianggap ini tolong, lo dianggap ini ini bola Bali. Lo mau balik ketinggalan. Macam mikir sama lo aku ngaji gak tau mikir amplop, aku mau amplop. Ngopo tuh orang mau mikir isinya. aku nah, orang mau mikir soalnya sih mikir itu. Ina beda dikiai awan bengi kau yang ngurus santri apa meneh yang diundang ngaji pamit mulih wis mesti bisa salami begitu lagu ini iki dalaila ini wong sing lanang bengok. Dek. Sing wedok jawab, "Apa, Mas? Aku seneng karo kue. Sing wedok jawab, "Aku yo ho." Sesuatu yang awalnya buruk dicawat ulo, ternyata akhirnya baik. Kenapa? Karena atas kuasa Allah. Milo dalu menika sing mriki dalam keadaan jomblo kula dongake. Muga-muga mulai pengajian sikile dicokot. Kowe iki kudune nyapa? Ih, majone tadi. Tak contoh ya. Nek. Kowe era asisten lu. Kowe masih gede. Nek. Aku ngerti tentang kamu udah mata aku ngerti. itu kudune sing jomblo-jomblo iki tambah yakin. Mahmudi sing raine kaya ngene payu kok. Mosok aku ora ngono iki. kok enggak? Iya enggak itu. Sunggal, ya semoga-moga bojomu mulai makan oleh. Amin. Kembar 15. Maka Bapak Ibrahim Rasulullah Jangan kemudian menjadikan akal kita sebagai ukuran, tapi pakailah ukurannya Allah. Ono kalane awake dhewe ndonga ora dikabuli karo Gusti Allah nesu. Gusti Allah itu duit cara. Contoh. Ono wong bakul es karo bakul bansu. Loro-lorone dungo. Sing bakul es dungo. ya Allah Gusti, mudah-mudahan siang hari ini panas tidak turun hujan kenapa karena kalau panas itu paling enak minum es. saya bakal bakso yang belum ya Allah Gusti mudah-mudahan hari ini kau turunkan air hujan kenapa? karena kalau dingin makan bakso enak rasanya umpama saya dadi Gusti Allah kowe enak mumet ndasmu Semua iki tak udani apa tak panasi kalau seandainya hari itu panas, bukan berarti doanya bakul bakso itu tidak diterima oleh Allah. Maka di dalam kitab hikam disebutkan layak untuk ta'akhuru amadil atau ma'al ma'al ilhafid doa mujiban liyaksika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doamu Ketika kamu bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mujiban liasika menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Bahwa duminalaka al-ijabah karena sesungguhnya Allah itu menjamin akan mengabulkan doa-doamu. Orang ana butuh masih ditolak. Ono cerita niki wali. Sing lanang wali, sing itu rada cerewet. lo biasa, kiai utawa wali niku duwe bojo cewek. Sayyidina Umar niku dua ra umum. Tapi bojone cerewet nganti Umar niku kalah karo bojone. Mila bapak-bapak sing rawuh niku kok dilarang bojomu cerewet. Niku tanda-tanda. Dua kemungkinan. Kok bojomu cerewet siji tanda-tanda awakmu ada wali. utawa setruk. Mila lagi bojo ternyata disyukuri mawon alhamdulillah. TV-ne ora kanggo cukup ngrungokke bojo. Ngirit. Ana tiyang niku ajeng wadul karo Sayyidina Umar. Begitu tekan omah Umar, Umar itu diwone kono iki karo bojone. Akhirnya apa? Wong iki mulih ora sedo wadul karo Umar. Ditelok karo Umar. Eh, Rene ngopo kok kowe mulih? nyuwun sewu jam pulau Orang ketemu jawabannya orang sih curhat soalnya mau tiang itu mau aja curhat bojone galak dan Sayyidina Umar tapi ternyata begitu teko orang Umar bojone Umar luwih galak ini bang bojone bojone saya ora ora diwali jenenge kaya ngene ya mau wedhus kelasnya Atur. Kula ra kula duwe bojo Kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kwek kwek kwek aku seneng. Kula padha karo ngrungokke radio. Ya. Akhirnya nopo? Wali ini kira kere ora ngomong. Sing wedok cewek. Mas, jenengan iku lak cangkeme mandi. Sak donga-dongake wong niku mesti mandi mbok yo awakku njaluk bondo karo Gusti Allah men uripe awake dhewe iki luwih kepenak kaya tanggane kae akhirnya mereka dipaksa karo bojo bengi salat hajat rong rakaat tangane diangkat Ya Allah, kula pengen ngrasake uripmu yo ning donya. Kula njaluk emas. Dikabulke karo Gusti Allah. Blek diwene emas gedene sak botol. Sing wedok suwene, yes, uripku kepenak. Belum sempat dinikmati nyuwun sewu, turu sing lanang turu sing wedok turu karo ngeloni emas di dalam tidur itu dia bermimpi nama ini melebu surga di dalam surga itu ada istana besar dindingnya megah mewah begitu dia masuk dia melihat dinding istananya itu ada lubang satu batu batanya hilang satu Akhirnya apa? Takon karo malaikat. Malaikat niki istanane apik banget. Ning napa kok balkone ilang siji? Dijawab karo malaikat. Saja dari istana ini diperuntukkan untuk kalian berdua di surganya Allah. Tetapi karena kekurangan sabarmu di dunia, Allah mengambil satu dan diberikan kepada kamu di dunia. Begitu lagi, lanang wedok niki langsung donga ya Allah kula kere mawon ora apa Mila di mahludi, komo saya urep kuwi kere di ora apa-apa. Sapa ngerti ning akhirat kowe sesuk ya tetep kita nggak pernah tahu yang terbaik mau ibu-ibu wis yang kaya ini, urung mesti gelem pengajian kok ini, kene nggih apa mboten jenengan gelem ngaji ndroso ning kene ya, ini tak perlu bondomu ora kaya ini. milo kula bolak-balik ngomong, pulau luwih khusus ngaji karo wong kere daripada karo wong sugih. Ngaji karo wong desa niku nyenengke. Orang kudu mundur di kursi, orang kudu di isor tenda, ning isor wit pisang iki dilakoni. Nggih mboten? Bahkan tuku lemean dhewe, ora ana krasane. Nggih napa mboten? Ya paling mau lihat body ini mau. Sing gatel telepon wedi. Ya, Sewenang kok. Belajar panitia mau pasang tenda, alah mau tenda layatannya tadi. Coba geladi kalau orang yang berlasa, orang yang bertiker, tukulan, tukulannya andewe, jajar. Ya gue kudu maklum, uang panitia ini cekak anggaran nih. Jangan ngaku konsumsi, kalau sore rawon, nopo, nopo di, minum sangat anak angkot. Ya Yo lupa. Ya Allah. Undang-undang ngaji waktu kita taklim niku dipun sebatakan hendaknya murid itu tidak memanjangkan kakinya di hadapan gurunya. Kurang kok selonjor, aku ki yo ora ngomong batin apa ora nggak tongkahmu meledak-meledak. Ngaji kok ngene. Karena aku melihatnya geli. Emang aku kaos kaki, yo ya, Kenapa mbak? Masa murah? Belum. Kalau kita ingat Begitu orang pengajian itu nuwun jauh kita kelingan hadisnya kanji Nabi. Kanji Nabi ini isu-isu kau jogging. Oh, kau jika Nabi jogging orang kaya mangu di bar subuh ngecek Laku-laku Katanya setan, Pak. Setan ini ku gua telur perkoro siji paku, loro kembol, telu awu. kan jika Nabi takon karo setan, "Tantan, Kowe ngopo? Nggawa selimut. Dijawab oleh Mahmudi. Eh, setan kok Mahmudi. Setane jawab. Kula nggawa kemul. Kemul niki ajeng kula sebagai isu-isu saderenge sodan subuh. Gini tiang madusari. Piye carane wong sari kae krungu adan subuh Kurang kurang ora krungu. Micet sampai awan. Mila jenengan rasake. Turun itu yang paling nikmat menjelang ada subuh nikmat banget bapak-bapak dibuka karo bojone ayo pak kami malah jawabannya apa apa bu tanduk malah mau itu selalu nikmat itu aja dan subuh nih nomor loro kanjeng nabi takut setan kowe ngopo nggawa paku paku ini kan jengkulo sebar ini terbokongnya wong ngaji piye mau ngaji niku rasane mboten betah Bila jenengan pensari mau ngaji niku lungguhe model telu. Tekan pertama silo. Di tengah pengajian akhirat akhir. Yang ngaji selanjutnya lagi. enggak. Kalau ngajar enak, soalnya bokongnya panas, mergo diwenehi paku karo setan. Maka kula yakin sing lungguh ning tegalan niku insyaallah dengan iso ngalahke setan. Kalau ngajar wonenge Mbak Elu kuwi ngene iki. Delok iya. kiai kayak nonton TV. yang pandai selasa di pantai itu tapi delok Gusti yang delok by watch Bu, napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Kula tambani. Mungkin jenengan kundur kados gula batu, nggih. Ya. Gulane diwenehke asame, waktune nggih nutuk iku sengit aku nunggu ngarep dewe ngomongin ini itu jangan terus berijilin jempol kabeh sing nomor setan itu gawa aku lajeng kanjeng Nabi tanglet karo setan tan kowe apa nggawa aku dijawab karo setan Aku ini ajeng kula sebar keteng meripate wong ngaji piye carane wong ngaji niku mripate pedes rasane ngantuk mila dalu mripat jenengan sing rasane ngantuk mripat mudi wene aku karo setan biasane wong lungguh lungguh lendekan Gedang kluthuk dipangan ular, wong sing ngantuk mangap lan Gedang kluthuk mateng sajengkeh wong sing ngantuk lambene Wis ora apa wong ngantuk niku nikmat, turu-turu wae mau taeling ke Dawi Imam Al-Ghazali annaumu akhul maut tidur itu saudaranya mati mila kalau ngaji jenengan ngantuk berarti jenengan pengen cepat-cepat Salam ala Nabi Muhammad. Disinilah kita memahami keakbaran Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk sedikit demi sedikit belajar tentang ilmunya Allah tentang keakbaran Allah mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya amin amin ayo untuk orang apa ini mulai orang apa luar biasa semuanya kita bilang orang orang ini Allah kita milu kemudawa tidolnya berhasil ya Alhamdulillah ya kalau ngaji ngaji babakan halal mil halal akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saat ini jam 11 kurang seperempat insya Allah jam 11 rambo ya. Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah permintaan dari panitia sebentar lagi akan lewat kota Brebes, eh kota Amal tapi ini apa tujuannya? untuk renovasi makam Mbah Mahmudi iya, ya Allah, Mbah Mahmudi ya, ya kodain pakai siap-siap mau mungkin disik Bapak Ibu sesok neng kuburan bakal wonten pepadang jenisnya wonten telu siji sentir loro petromak telu PLN jenengan kersake sentir nopo PLN iya, ono kota infak yang ruwi lima ribu bater banternya sepuluh ribu sentir Orang tua itu mengambil saya kata ibu Petroma, satu sewu PLN. Jadi nggak mau sakit sakit mau ke PLN. Nanti wau ngomongnya PLN nyemplungi mau sendir insya Allah mulai udunan cangkem Amin Allahumma tidak nyanyi lagune Kidung Wahyu Kolosebo yang akan dinyanyikan oleh Mahmud ayo salam ala Nabi Muhammad lagi-lagi pun kita ngopi Bermatamu dulu. මම කියන්නේ මම මේ ගොඩනේ kalau yang mengatakan itu lagu mengenang Gus Dur maksud kula ini sawal entek Ramadan wis hilang kan rindu dengan Ramadan lagunya kemarin tak pas ternyata Mahmudi nggak hafal karena Mahmudi hafalnya kan cuma oh amin belalang kuku kuku padahal itu lagu sih paling ngapusi itu Piye ora? Pola mele itu lalu kuku-kuku siang makan nasi kalau malam minum susu. Tak coba sampe tak takon malam kali kuku-kuku pundi. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Tidak ada ngapusi. Tolak lagu ini yang kita cilik sama tak takon. Sing sih kau beli minum susu anake apa Mahmudi. Sangat Sah ngerti. Apa tadi? kalau ngono ya ora Kemarin engkau masih ada di sini. Tak iso ora? Iso. aku rindu karo Ramadan. Mustafa, jika kita dompet tuh tak nyawer mbak Iti. Karena hati itu malam hari ini bahagia. Di, kalau sopan di. Eh, jika ini dompet tuh tak nyawer, deh ngadeg ngadeg vokalisnya namanya siapa Endang Bambang mana Mbak Endangnya yang mana oh Mbak Endang ada hubungan apa dengan Mahmudi kayaknya Endang dengan Mahmudi beda keyakinan Mahmudi yakin mau Endang yakin nggak mau kenapa karena Endang dan Mahmudi beda pemikiran Mahmudi mikir Endang Endang mikir aku you. Ya, jelas. Mau apa ngitung gitu? Oh, baik, orang terus. Nah, ini Bang iya, aku maksudnya Ya, tunggu mulai Kalian tahu kenapa Mbak Indang suaranya bagus? Karena bapaknya yang luar biasa. Karena dulu ketika ibunya mengandung si Endang, bapaknya rajin kirim mic. Salam Nabi Muhammad. Bapak Ibu Rahimahullah. Kalau terus wadah dan tujuannya takwa takwa nomor siji wadalu ciri-ciri nopo alladzina yunfiquna bimu wa dharra orang yang bersedekah baik di kala lepang maupun sempit nomor dua apa ciri-ciri orang takwa wal kadiminal ghaib orang yang mampu menahan amarahnya maka kalau saya ditanya jihad yang paling berat itu apa? asadul jihad jihadul hawa jihad yang paling berat itu menahan hawa nafsu bukan jihad membela Prabowo tapi jihad membela hawa nafsu oh, hari ini muncul pesan berantai suruh membuat kartu pendukung PS Prabowo Sandi. Uh, kita diopo meneh? Apa kowe iki ora gawe negara dhewe? Milo jenengan sekali-kali jangan pernah mengatakan Pak Prabowo kalah tidak tapi katakanlah Pak Prabowo juara dua orang kalah juara dua maka kalau Pak Prabowo tidak mau dikalahkan sama Pak Jokowi tunggu tahun 2024 gak mungkin Jokowi mengalahkan Prabowo karena orang mungkin Pak Jokowi nyalon meneh Ora kula Moco hari ini ada pesan berandai pendukung Prabowo Sandi akan membuat tanda pengenal sendiri nya Allah nya Allah Wih Yolono gimana Bang Sandi apakah anda tidak mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi selamat itu kan budaya barat alah alah cangkemmu cangkemmu berarti dengan saya seolah-olah ngomong selamat pagi tidak boleh mengatakan selamat siang tidak boleh mengatakan selamat ulang tahun tidak boleh mengatakan selamat menunggu hidup baru tidak boleh mengatakan kepada maut selamat modal nggak boleh karena itu budaya barat ini orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya dia tidak mampu memilih nafsu dan hawanya hawa nafsunya iki ngomong wong sing bakal ra ketok milo kula bola-bali ngomong Pak buat jiko ini tanah tanah niku songko bahasa rapi ardun ardun niku asal katanya sama dengan ridho Napa menungso niku diciptake dari tanah? Tanah niku sifatnya ngalah. Diinjak dia tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi, tapi dijarke mawon tanah itu harganya mahal. minum iku kudune kaya tanah, oke ngalai oke ridoni, oke sabare, oke konaai, wong sing gelem ngalah dhuwur derajate. Amin Allahumma Pak Prabowo dan ketemu begitu ketemu cipika cipiki muah muah rangkulan lungguh ngopi bareng ayo Pak Jokowi senengannya apa gula tekan Pak Prabowo apa kopi ngopi bareng Prabowo ngomong kalau Jokowi cok cok dijawab kalau Jokowi apa wong saya ucapkan selamat Pak Jokowi jadi presiden lagi Pak Jokowi ngomong kalau Prabowo wowo sing sabar ya wo nggih ingat wo lak wong kalah iso ngomong jenenge apa wo legowo Pak Prabowo yang ngomong Pak Jokowi jenengan menang aja sombong soalnya menang sombong kuwi jenenge jumowo Jokowi ngomong meneh ya ngono sing apik kowe kalah nampa legowo aku menang ora sombong jumowo sing paling bahaya wo kalah ngaku menang jenenge itu kan indah bisa memenet rasanya lesu-lesu wes lambung dadak neko-neko terus kuwi kon ra percaya real kon real kon ra percaya MK eh ra percaya Mahkamah Internasional sesuk go meneh Mahkamah Akhirat lah rumah pengajaran kok pak pulau kira seneng kalau hakimnya curang besok akan mendapatkan pengadilan di akhirat pulau Jawa eh bambang mujoyanto sesok itu saya oleh pengadilan di akhirat orang Kalau kamu ya apa Awake dhewe ya dihakimi. Kira gitu apa mboten? Kamu yakin kok. Goblok. Ngono dadi pengacara. Lah orang siap kalah ya ora usah bertanding. Nggih mau mboten? saya jadi wong tanding iki ya ana kalah ana menang. Kan tujuannya ngono. Niki Indonesia iki wis darurat jenenge napa genting. Lah perkara umur jenenge pening penting kalau ngedomatan jenenge bunge laka Allah ngamuk jalo dilambek jenenge siting ngono di Kulau moco kita dinoliki wong itu Milo tiang madusari tiang jenis ponorogo sing ayem-ayem mawon nggih. Aku iya. ayem pengajian ini sobat kita ya Allah kalau duit kita lupakan bebas kita tahan keamarahan kemarahan-kemarahan kita kita tahan wes siapapun yang terpilih kita syukuri sehingga di Pak Jokowi dasar yang petani kok tetap tandur ki apa badan sehingga penting kenapa rukun mawon kenapa kemarahan dan emosi sesaat itu tidak akan menyelesaikan masalah Mila ganti Nabi Dawo kalau kamu marah berwujudlah kenapa karena marah itu dari setan setan itu dari api maka wudhu menyiram api wudhu masih marah mandi mandi masih marah tungkum tungkum masih marah nyeplong sumur modar modar bawain bawe kalau kamu marah dalam keadaan berdiri duduklah duduk masih marah Pelentanglah. Telan masih marah mengkurep lah. Kok mengkurep itu suka ampuman. Mana mana mana mana. mungkin lah? Asadul jihad jihadul hawa Jihad yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsunya Niku Milo sesuk meneh kalau mau pilpres, Pak Prabowo ora usah dikandani, ndak luar relu meneh. Kan masalah di kalah terus. Dan pilihan presiden kurang ajar. Ndak jadi yang Padahal pilihan kamu tuh ibu-ibu dan ajeng coblosan kan nyuwun sultan dan ini sajam. Nyoblos sih ya, semenit ya mending rumah karo bojone nyopot bajune semenit nyoblose sejam Sallallahu alaihi Muhammad maka orang beri orang bertakwa yang selanjutnya apa ciri-cirinya wal afina anin nas memberikan maaf kepada manusia Pak Bu Bu minta maaf itu mulia memaafkan itu juga mulia maka nyuwun sewu takwa niku huruf pertamane tak tak niku artine nopo tawadhu tawadhu niku rumangsa paling elek rumangsa paling ino rumangsa paling salah rumangsa paling rambut jaji milono apa Gusti tak pondoke ora aji wong menungso niku ora ana ajine cara ngaji pripun mangaji lah wong ora aji gelem ngaji insyaallah al bejaji mila pondoke jenenge ora aji masjide jenenge al bejaji enggak ono apa-apa, pondoke ora aji masjide al bejaji jamaah al-kintiliyah masuk kenapa al-kintiliyah soalnya sanggon-gon ngintip ngapa ngintip soalnya cilik lagi deh tunggal dewe tolong-tolong ketinggalan niku yang madu sari anda mengatakan aku sing paling elek jenengan padu kalau sing lanang kok anda mengatakan sorry mas aku sing salah sing lanang yang jawab aku sing salah di terampu. apa merasa paling salah Mila kalau kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad pulang dari masjid kemalaman rumahnya dikunci oleh Siti Aisyah istrinya pintunya didodok oleh kanjeng Nabi Siti Aisyah aku mulai no Siti Aisyah pun saling dodok nih Assalamualaikum ya Humairo wahai kau yang memiliki bibi kemerah-merahan soalnya Siti Aisyah itu oleh wahyu kulitnya putih yang guyu dan tiap bal melodiarani merah dan lima Siti Aisyah itu pakai wayu alisin buntut kalau jengking irunge bongkok semede, untune miji timur. padha kali ibu-ibu maju sari untune miji timur itu waktu rotok kosong. Betul betul. tidak ya. ada apa paling dulu dari kanji nabi Siti Aisyah aku mulino ora krungu akhirnya kanji nabi tidur di depan pintu menjelang subuh Siti Aisyah buka lawang langsung meresani kanjeng Nabi salib di depan pintu dia menangis kemudian mengatakan kepada kanjeng Nabi kanjeng Nabi kulo sing salah jenengan kondur kulo pun turu kulo jalur ngapura nggih kanjeng Nabi Napa jawabane Kanjeng Nabi? Orang Siti Aisyah beberku, si salah tu awakmu tapi aku, aku mulai kok masjid wis kebengen. Akhirnya nopo kan Nabi karo Siti Aisyah rebutan salah. Kira-kira tiang sari rebutan salah nopo salah-salahan. Salah. <laughs> Orang dulu. Kuping dia tak mau, saya itu ya sama men, minggat kebengen. merambung masalah. Mungkin apa Badan? Iya. Kadang-kadang mau padu dalam rumah tangga bertengkar itu hanya persoalan sepele. Gimana apa Badan? ajeng lanang disuguh panganan ndelala ora cocok menghina makanan yang diadakan oleh istrinya akhirnya padu nggih apa mboten mila wong lanange cangkeme rasa tragis sak kandhane disuguh umpama ditampa setuju Bu daharan iya. ya, masane wong wedok niku perkara sepele tapi lah wong wedok dinyek lara watine nggih apa mboten ayo bapak disuguh sayur kok kasih tentah kone karo bojomu pripun pak sayure enak eh, bu jikuk titik wis krosok Oh, rasa muni-muni, sayurnya kasih neng kakek Wow jenengan orang seneng sekolah mas masake bojo jelas sekone kelemasan kali kalau bojomu pripun Pak sekule istimewa Bu lah pripun Pak urung tak mama wis koyu enak kok lanang aku ora kok sambel sambel pripun Pak sambel pedes kuning lho pedes cangkang. Oh, jadi iya itu butuh sifat tawadhu ngalah tawadhu niku rumang sapa ngene eh, ayo kata kono kali tiang madusari yo Pak kira-kira ning madusari niku ana ora wong sing luwih apik daripada jenengan kok jodoh tenan iki enten boten teng sari wong sing luwih apik tinimbang jenengan Alhamdulillah Pertanyaan kedua, kira-kira teng maju sari niku enten boten wong sing luwih elek daripada jenengan. Apa? Kowe haram mlebu surga. Ngopo kowe ngomong kata berarti kowe seolah-olah luwih apik daripada Allah niku. Niku berarti wong sombong, wong sombong kuwi haram mlebu surga. Rungono kupingmu pokokmu kapan kowe kudune jawab ono ora wong sing elek daripada awakmu mboten nenten wong kula paling elek blok blok. no, kira ibu-ibu laksana karo sing lanang lho wae. Heeh, Pak. Aku rumah sami kok. Tawadhu niku gampang diucapke tapi angel dilakoni. Lah ucapke gampang. Kula dihentikan teng masuk dari tawadu ida manil kalih nasirin akan wong sing gelem tawadu itu nyuwun sewu derajate mumpul Ngono Bu. Kudune ngono, tapi nyuwun sewu gampang diucapke angel dilakoni. Delala sing ngomong karo sing lanang, utawa sing lanang ngomong karo sing wedok. Oh bune, aku ngrumangsani sing salah bapak, tinggal ngapura yo bune. Delala sing wedok nyentik-nyentik, "Dene ngaku." sing wedok ngomong wong oh, sing lanang cah oh, nemu kuwi dilendeti malah ngaku niku wau rebutan salah ya bener lho wong wedok ora tau salah curhat matamu curhat kau undang-undang rumah tangga itu wong itu ora tahu salah Pasal pertama, perempuan tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau perempuan salah, lihat pasal pertama, dia tetap orang salah. Dulu, mau wedal karena uang lanang, dosanya karena pundi. Dia ini ngaku canggung. Ah, lanang kalau wedal dosanya karena pundi lah wong lanang tetap bilang iya. aku wedo bila aku ora seneng kalau wong lanang menangan kok Oh, bolak balik kula matur kok lanang karo wong wedok dosane akeh wedok tapi cilik cilik wong lanang itu dosane titik tapi gede gede Terus wong itu itu dosanya antara cilik-cilik, terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, cangkem, tutup, Mila wong wedok kaya selamat itu gampang jaga lambemu, cangkemmu, tutukmu, rumus kimiane CO2T. Jadi mriki, masalahe kok tentang mriki. Mila kalau kanjeng Nabi Isra Mi'raj munggah teng langit. sampean lebih munggah dipun paringi pirsa ana wong itu ilate ditarik aina diroan puluh diro sak diro niku padha karo setengah meter ilate wong wedok pinter pinten puluh diro berarti wong itu niku ilate lima meter jangan melet sekarang ya apakah berhenti di situ tidak Summa ukida khalfa unukiha. Lajeng ilate wong wedok niku digubernke teng dulure, ditarik karo mereka, Poloro. Akhirnya nopo? Kanjeng Nabi takon karo Jibril. Bril bril apa mu? Kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono kuwi dosane apa, Bril? Dijawab kalih malaikat Jibril, mat mat bilang. Ini adalah siksaan bagi perempuan. Begitu perempuan berani dengan suaminya, sing lanang nggak ngomong lirih, sing wedok lak wangsulan omongan ini ngomong wedok lu kayak daripada sing lanang. Sing lanang lak ngomong saya, sing wedok lak wangsulan sajus. Eh, sing babe putih. Oh, Wek. Pak, eh, sing lanang kaya takon, kopi aku ning ndi yo ndek ndek dhewe takon aku jelas ora lanang lalek Lha ora usah kakek ngun malah berutu. Lu cakap orang wedok kaya ngono kuwi. Bu, jaluk ngopo iki dalan aku nomor kane kok. Mama. Apa? Iya, Setino ngurusi anak, kan isu nanti sore masak ramu, tidak jelo kelam. Mana? Ini kamar mandi wae, yo untuk model awon. Ini bola bola yang kau doang itu saya ngapik di rumah wakil amar taha atau agak. Wong itu saya ngapik di kamar wong lanang, lu di kamar wong lanang, manut. Mila wong madu sari rungono, wong wedok saya ngapik wis lanang ngurung jaluk sing gitu. wedok wis nawani. Setuju lah? Setuju. Lu bener kok Isu sing lanang lu jaluk wedang, wedangi. Sing lanang lu jaluk jarang, jarang. Sing lanang lu jaluk kopi, kopi. Sing lanang lu jaluk susu. Oh, wong wedok dijaluk nolak. Ora sak dene bojomu jaluk tawani. Mlebu kamar, ngomong sing kepenak. Mas, untone pun siap kan ngono lah cara bocah saiki kan kroto bae rokok ya ngono bu krotone pun siap <laughs> carane ngono sing lanang jalo sing wedok bu jalo sesuk meneh sesuk eh, hati-hati di luar sana persaingan semakin ketat hati-hati kowe ning omah ora nyewis bojomu sing lanang iso minggat sanggon-gon, wong lanang iki saiki kata sing duwe prinsip wong lanang iki kaya sprint isine muncrat sak nggon sing penting botole balik ora ngajar Kok bismillah lebih aku yo lanang. <laughs> Kalau saat kesel-kesel ngomong kanji Nabi melayani lah suamimu walaupun di atas punggung unta. lo. Orang kenal, orang itu itu nolak. Kayak bahasanya Gus Miftah ya, kesel yo prasmanan. Bu, jaluk, gak pulang kesel ya Pak. Terus ikut prasmanan apa dia? Pripun ibu, mang buka duit tutup dhewe. Ora, Bu lemah mudik ke kamar langsung nyanyi lagu itu semuanya. tol jaina ora nutul ora pena nutul rasa pena sing bitu ndak ngandang ah. Ono di langsung putri Mahmudi cengat-cengat lepak Mahmudi siap ditutul <laughs> Loro-loro carane. Wedok lanang jaluk mau Kalau basa kalau bojone ngomong orang basa ning kalau bakul pentol basa. untuk basa Kalau bojone Pak Madiar, kalau bakul pentol Pak Tumbas. Kurang ngajar kalau bojone ra basa kalau bakul pentol kok lu, Pertanyaanku, di diwenehi apa kalau bakul pentol? Wih, jilbabnya putih. Rungokno. Kadang-kadang kalau mau liya iso halus, karo bojone iso halus, kok banget lho. Kula basa. Jenengan kalau delok bundare kok mboten ngomong basa kali kula kurawan. Nganti ra tak tuker tombok ngopo. Ijolke kok ngopo? Mila bodho niku bojoku langsung kok ngalih kula nangis grebes mili 30 menit ayo kita kata kau piye terane padi nang basa ora pani ngale panjenengan iku pun wong jam sedoso kok dereng kundur ngopo panjenengan mau minggat tenggele rondo sing menang jawab mboten bune paningan panjenengan rasa menggelik kados paketen malah kalau ketau perak pula orang bosok, itu ya, cangkemmu Bu. jadi ya, bosok, Oh tuwe eh, panjenengan iki loh Wal afina amin maafkan semuanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah tidak akan ditemani tidur oleh seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istrinya maka setiap yang apa turun pak ngomong kalau bujumu bu aku jaluk ngaku pro tahu bujumu menunggu salah bujir kalau ngomong kok pek bojo kepepet cangkemmu jangan-jangan dia makan bisik Wis tuwa jilbabe pink. Ngomong kaya ngono kok kaya bojo malah jawabane kok pepet kok ora Nabi kok perlu kepepet. Kepepet kok Aku di orang gue aku. Mundur mundur Turun dulu kiai ganteng bojone kok payah payat Ora ngono kuwi. Bu. Tapi juga dilanjutkan hadisnya, tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak mau memaafkan suaminya. Maka ibu-ibu kalau mau tidur apa saran Gus Miftah? bukalah dada ya, ya, lebar-lebar orang kok ngene orang maafkanlah suamimu masuk angin ya. terus gitu bukan main kemarin suaminya malah masuk angin yang penting semangat sempat mati ya. yakin soalnya semangat gerantes mereka bujuk cerewet ya lawan dan kok saya untuk cerewet itu jadi apa ya seneng tapi rabi kepepet kon buka lebar-lebar masuk angin ngomong ya jelasal sebab abang sing dipakai putih ya insya Allah luwe parah Sallallahu Nabi Muhammad wa alinas ayo saling minta maaf kalau tanggone yang ngono anak karo wong tuane kaya ngono kula niku biyen diajari orang tua kula kula niku lahir teng Lampung senajan kula wong Ponorogo tapi kula kacilik kalau orang tua kula niku basa ora tau kula ora basa kali bojo kali wong tuwa kula Mila saat ini nyuwun saya bojo kula basa kali kula ya lumrah wong kula karo wong tuwa kan biyen ya basa cah cilik karo wong tuwa kowe kowe kowe kowe wong wedok karo wong lanang ya ngono pak kowe arep nang Ya Allah, itu bakal menang Pak Tumbas, oleh jilbab abang jilbab Pak Tumbas, kan menawar eh? Wis ora. Mari karo bojomu. Sing lanang lunga lawange malah dibuka takjil bawa abang malah nyanyi-nyanyi minggir aja nengah-nengah mampir-mampir bojo kurangnya ngomah mampu liwat oke rampung maka halal bil halal ini membuka pintu maaf semuanya sudah tidak ada lagi istri bermusuhan dengan suaminya kulo tahu ketemu keluarga bebrayan kiri sepatan puluh tahun api itu namanya sepuluh tahun pertama tok mulai tahun ke 11 sampai ke 40 itu tuhan sewu sudah tidak pernah tegur sapa padahal tinggal serumah mung gara-gara perkara sepele dadi ning omah iki dapure ya loro ambene ya loro kolon dhewe eh turu dhewe-dhewe kolon dhewe apa to bedone manten anyar kalau manten lawas manten anyar kuwi ranjangnya ombone sak meter kambang manten lawas ambilnya 5 meter keciutan lah manten anyar temper terus manten lawas yo ngalah ah cedak dikit pantar minggat ngomong Ya Allah, ini ngomong mana? Ya wow, wow itu kita takdirnya cewek. Soalnya keturunannya Siti. Yogi ya, mau kepepet keluar diri. lawang lanang dan bapak-bapak sih yang jas iki anteng kadang soalnya apa ada nah, Adam. wong wedok kok cerewet Saben malam Jumat lahir sebagai orang NU sehingga iso ngopeni budaya kados dalu menika muga-muga langgeng ila akhir zaman amin Allahumma muga-muga kan tidak pikir niati silaturahmi didawangi umure amin gampang Urusan urusane amin dimurahke rezekine amin kondur lunas utange amin orang cerewet cangkeme amin Allahumma sampun jam setengah loro pengajian pun rampung dungo bareng-bareng mungkin-mungkin manfaat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arzuqna istiqamah Allahumma arzuqna fi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah Allahumma arsilna alan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma arsilna bi alfi alfi quwwah Allahumma arsilna bi alfi alfi barakah Allahumma arsilna bi alfi alfi karamah Allahumma arsilna bi ahli sunnah wal jamaah Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa aqbilna min su'il khatimah wa aqbilna jannata mal abrar ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila qawmi tarifa wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.